75. Insya Allah untuk hari Kamis adalah hari Kamis surah At-Taubah diawali dari ayat 1 hingga ayat 33 ya surah ke-9 surah At-Taubah diawali dari ayat 1 sampai ayat ke-33. Baik pendengar dan pecinta Radio Manis Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik Ibu dan Bapak untuk hari ini Rabu dan hari Kamis seperti biasa kita dalam indeks Quran. Nah, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks Quran terjemah perkata bisa dibuka di halaman 9. Kita mencoba membahas tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Yang poin pertama untuk Ibu dan Bapak mungkin yang belum memiliki bukunya atau Quran atau indeks terjemah perkatanya bisa dicatat Poin pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu bisa dilihat di surah ketiga ayat 7 dan ayat 18. Ya, dicatat ya. Ini di kita memang Mbak Indeks itu punya ada yang biru, ada yang merah, ada yang empat jilid nanti ya. Ada yang tercanggih, tapi yang tercanggih belum ya, belum keluar. Kenapa kok banyak eh, variasi-variasi uh, aja? Karena setiap buku ada kelebihan dan kekurangannya. Itu dan kita baru tahu ya Quran yang 30 juz ini ternyata masya Allah itu di, dijelaskan dengan indeks aja berjilid-jilid itu mahal luas ilmu Allah itulah ilmu Allah bila dibandingkan dengan ilmu kita ibarat setitis air di lautan yang luas Allahu akbar ya wa ma minal ilmi illa qalila Baik saudara e, eh, ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran terjemah perkata ataupun Quran berwarna tinggal buka halaman di halaman 50 ya, lebih mudah. E, indeksnya itu di di akhir ya. Di akhir terjemah perkata di sana ada indeksnya halaman 9 tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu bisa dilihat di surah ketiga, surah Ali Imran ayat ketujuh ayat ke-7. Nah ini sudah ya.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 Ini doa ingin ditetapkan hati supaya tetap dalam hidayah. Ayat 8-nya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi ليوم la rayba fih Inna Allah la yukhliful miad Insya Allah ya banyak doa-doa di sini Kadang-kadang kita sudah sering berdoa tapi tidak tahu letaknya ada di mana Ternyata di sini ya tuh. Nah ini Ayat ke tujuh. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Nah, ini ya. Tentang keutamaan. Itu hmm. ya. Atas baik Pak ya. Terima kasih. Ayat yang ketujuh nih. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab ya hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat huwa dialah Allah alladhi dialah Allah yang anzala menurunkan ya telah menurunkan 'alaika kepada kamu Muhammad alkitab alkitab minhu daripadanya dari kitab Quran ini ayatum muhkamat. Ada ayat-ayat yang jelas. Maksudnya apa? Jadi kalau kita baca ayat, baca Quran, terjemahnya, apa yang kita terjemahkan sudah jelas. Tanpa penafsiran pun kita sudah jelas. Hunna itulah ummul kitab, pokok-pokok Alkitab. Wa ukharu dan yang lain mutasyabihat ada yang samar-samar. Ada yang perlu penafsiran. Ya Allah pokok aidihim kan itu yadullah tangan Allah berada di di atas tangan mereka. Itu kan perlu penafsiran, bukan tangan langsung gitu ya, kekuasaan. Nah itu. Fa ammal ladina maka adapun orang-orang yang fi qulubihim fi dalam di dalam qulub him mereka, hati-hati mereka dalam hati-hati bukan hati-hati harus hati-hati, hati qulub ya. Dalam hati hatinya mereka zaigun ada cenderung sesat fayattabi'una maka mereka ikuti ma tasyabaha yang samar-samar minhu daripadanya iltiqa'a untuk mengharapkan al-fitnah fitnah ujian wabtiqa'a dan mengharapkan takwil penjelasannya ingat wa ma ya'lam dan tidak mengetahui takwilahu penjelasan illallah melainkan Allah warasihuna dan orang-orang yang mendalam fil ilmi di dalam ilmu yaquluna mereka berkata amanna kami beriman bihi kepadanya kepada ayat muhkamat dan mutasyabihat yang Quran ini kullun semuanya min indi rabbina dari sisi Tuhan mereka dari sisi Rabb mereka ayat muhkamat ayat mutas ayat ayat mutasyabihat semuanya dari Allah ingat wa ma yazakkaru dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab melainkan orang-orang yang mempunyai akal. Itu ya terjemah perkataannya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang belum. Nah, di, di terjemah bebasnya di sebelah kiri, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya dari ayat-ayat Quran ini ada-ada ada-ada. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu penjelasannya di bawah. Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya dapat dipahami dengan mudah tanpa penafsiran kita sudah tahu tentang apa e, misalnya sholat itu wajib sholat zakat ya itu ada juga nanti ayat-ayat yang perlu penafsiran itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an yang dan yang lain ada yang mutasyabihat apa itu yang mutasyabihat ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui ya ada penafsiran itu kayak alif lam mim kan ada yang ditafsirkan ada yang hanya Allah yang yang tahu tentang maknanya dari alif lam mim. Ada juga yang mencoba e, menafsirkannya. Nah ini. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat, apa ya ayat yang muhkamat, ayat yang sudah jelas, ya. Mudah dipahami. Sedangkan mutasyabihat ayat-ayat yang perlu takwil, perlu penafsiran, bahkan mungkin juga ayat itu atau maknanya hanya Allah yang tahu. Kayak alif lam mim wallahu alam bimuradihan gitu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman hanya kepada Allah, hanya kepadanya, kepada Al-Quran miliknya Allah, ya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang turun itu dari Rob mereka, dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Makanya Islam itu Islam orang agama yang berakal. Gitu. Kalau tidak akal tidak tidak tidak harus beriman, tidak harus sholat. Maksudnya apa? Kalau ada orang maaf yang berubah pikiran karena kodratnya seperti itu, tidak wajib sholat gitu. Tidak wajib puasa, tidak wajib jaket. Karena adanya taklif, adanya kewajiban, adanya akal sehat. Namun, tatkala akal sehat itu dirusak karena oleh minuman, oleh sendiri ya, oleh obat-obatan, itulah yang jadi masalah menjadi penyebab dosa dan kesesatan. Kalau misalnya ya berubah pikirannya dari sononya, itu kan lain cerita. Tidak ada taklif, tidak ada kewajiban. Makanya diingatkan eh, kewajiban itu gugur kepada anak anak kecil sampai dia dewasa, ya kan? Ya, kemudian orang yang tertidur, tertidur bukan ditidurin, bukan tidurnya hayal sholah tanggung tarik selimut bukan seperti itu. Orang yang tertidur nggak dengar apa-apa karena lelah. Ya Allah ya Robi, ya sudah jam 9 bangun, jam 9 siang saya belum sholat subuh, langsung bangun, langsung wudhu, langsung sholat. Itu karena tertidur, terlupa. Jadi tidak ada taklid kecuali ya itu orang anak kecil sampai dia dewasa. Orang yang tertidur sampai dia bangun. Orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. <laughs> Itu kan ini. Jadi agama Islam adalah agama orang-orang yang memiliki akal, pemikiran. Bisa di bisa diterima oleh akal, tapi tidak diakal-akali gitu ya. Islam itu agama yang mudah tapi tidak dipermudah. Di ayat delapannya karena ayat-ayat ini ada yang muhkamat dan mutasyabihat, orang-orang yang sesat itu lebih memilih takwilnya, lebih memilih yang mutasyabihat, yang ditakwilkannya dengan akal dan pikirannya, padahal yang mutasyabihat ini hanya Allah yang tahu, gitu kan? Nah ini, oleh sebab itu banyak orang-orang yang sesat. Untuk tidak sesat, nah di ayat 8-nya dituntun. Ada doanya. Rabbana la tuzik kulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Kalau baca doa diputus-putus nggak apa-apa. Kalau baca Quran diputus-putus nggak boleh, gitu ya. Baca Quran harus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahhab. Tapi kalau kita sedang berdoa, boleh diputus-putus gitu ya. Rabbana ya Rabb ya Tuhan kami ya Allah la tuzikulubana jangan engkau condongkan sesat hati kami ba'da id hadaitana sesudah engkau tunjukkan kami gitu. saat engkau tunjuki kami Sesudah kami diberi hidayah oleh engkau ditunjukkan kemudian disesatkan. Jangan ya Allah. Wahablana dan berilah untuk kami. Miladunka dari sisi engkau. Rahmah, rahmat. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah. Antal wahab. Engkau maha pemberi. Ini. Ya, didawamkan, diamalkan di doa ini. Ternyata ini ada di surah Al-Imran ayat ke-8. Sering kita pakai. Tapi nggak tahu. Kayak eh, Robana Atina di mana? Ini surah Al-Baqarah kan ayat 200 di sana. Eh, kadang-kadang e, kita tahu sering make, sering doa, tapi nggak tahu adanya di mana gitu kan tentang doa-doa itu. Karena kita biasanya ngaji yang nguping, nggak dikasih tahu di mana adanya gitu kan. Jujur aja saya juga begitu gitu ya. Tuh e, di eh, ayat ke 200. Nah iya itu ya. Eh, robana robana atina pidunia itu ada di ayat 201. Jadi yang doa salah robana atina pidunia wa ma lahu fil min kholak. Dia hanya berdoa, ya Allah, berilah kami di dunia wa ma lahu fil akhirah dan tidak baginya di akhirat min kholak bagian yang menyenangkan. Wa minhum dan dari dari diri mereka di antara mereka Bayakulu ada orang yang berdoa yang baik ini yang benar selanjutnya ayat 200 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami atina berilah kami fid dunya di dunia hasanah kebaikan wa fil akhirati hasanah dan di akhirat hasanah kebaikan wa qina dan peliharalah kami azabannar dari siksa api neraka. Ini ada di suratul Baqarah surah kedua ayat 201. Gitu ya. Itu tentang doa-doa ini. Doa, eh, kembali ke surah Al-Imran ayat ke-8 ya, dicatat aja. Tadi yang Rabbana Atina surah Al-Baqarah ayat 201. Yang kurang tepat ayat 200-nya. Ya, ini Kemudian uh, surah Al-Imran ayat 8 itu tentang doa supaya hati hati tetap dalam keimanan. Gitu tidak dicondongkan dalam kemusyrikan. Gitu. Di surah Al-Imran ayat ke-7 dan 8 poin kita. Kita teruskan bahasan kita masih tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Masih di surah ketiga kita masuki ayat yang ke-18. Nih pelan-pelan ya. Ayat 18 Ibu dan bapak yang sudah memiliki terjemah perkata 30 juz atau berwarna halamannya sama. Ada di halaman 52. Ya. Ini halaman ini. Jadi surah keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ini surah ketiga masih ayat ke-18 ya. Tadi ayat ke-7 sekarang ayat ke-18. Nah, ini. Ada ya? ayat ke-18 sudah ketemu. Ini ini us banyak doa ya. Insyaallah. Ayat 16-nya juga menarik juga ya. Ya Quran semuanya menarik, cuman kan kita eh, pilah-pilah, uh, kita baru tahu nih. Ya. Dari ayat 16-nya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Allah, panas ya api neraka itu. Di dunia itu sudah direndam beribu-ribu tahun. Panasnya masih seperti itu. Makanya kita dituntun untuk selalu berdoa, ya Allah hindari dari siksa neraka. Yang tadi kan gitu. ya e, Tentang tentang ini apa neraka ini masya Allah di ayat ini juga sama tuh Robbana ya Tuhan kami ya Rob innana sesungguhnya kami amanah kami telah beriman kepada Engkau ya Allah Fakfirlana maka ampunilah untuk kami zunubana segala dosa kami wa qina dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka As-sabirin orang-orang yang sabar. Was-sadikin orang-orang yang benar. Wal qanitin dan orang-orang yang tetap taat. Wal munfikin dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirin dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Bil ashar pada waktu sahur. Nah ini ayat 18-nya. Eh ya. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو Oh, dihentikan jadi panjang. لا إله إلا هو العزيز الحكيم syahidallah menyaksikan Allah annahu bahwa sesungguhnya dia Allah la ilaha illahu tidak ada rabb tidak ada ilah tidak ada tuhan melainkan dia Allah wal malaikah dan para malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu qa'iman bil qisti yang menegakkan dengan keadilan la ilaha illahu la ila la ilaha illahu la ilah tidak ada tuhan tidak ada ilah tidak ada rabb illahu Melainkan dia Allah. Allah adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim maha bijaksana. Ini. Ya. Di ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rob, tidak ada ilah selain dia. Allah. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain dia. Menyatakan seperti itu. Dialah Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah ini. Jadi orang yang berilmu menyatakan Rob ilah hanya Allah. Jadi orang orang yang Robnya, Tuhannya, ilahnya bukan Allah berarti tidak memiliki ilmu. Kan gitu bahasa ya, luasnya. <clears throat> Kemudian tentang keutamaan ilmu ini ada di surah keempat. Surah keempat. Tadi Al-Imran surah keempat surah An-Nisa. Surah keempat ayat ke-83. Enak ya belajar seperti ini. Semua orang jadi pinter gitu. Karena kita dibimbing oleh uh, ilmu Allah gitu. Dan karya-karya orang pinter. Ini kan terjemah perkata karya orang pinter. Allah dulu mah susah ingin mendapatkan seperti ini. ya. Kalau masa antren baru 3 tahun mau belum ada apa-apa. Sekolah aja kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9, SMA 3 tahun tuh. 12 kuliah 5 tahun berapa 17 tahun jadi kalau pesantren baru satu tahun eh, ini mah terlalu naif itu ya tapi tapi tidak di, di ini kan target ya karena kita kan selain pesantren kita sekolah umum gitu kalau mau pinter ya Allah berikan kepandaian baik di surah keempat ayat 83 ada di halaman 91 sudah ketemu ya mudah kalau Qurannya sama dengan saya yang miliki Quran terjemah perkata 30 juz ini ya jadi ibu akan pintar karena bapak dan ibu memiliki terjemahnya di bawahnya perkata di kanan kirinya ada terjemah Departemen Agama di sebelah ujung muhabis ada indeks Qurannya ini ada ya di halaman 83 nih saya ketemu ya 83 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا itu ya ayat 83-nya itu. Ayah, betul ayat 83 ya. Nih. Wa idza ja'ahum dan apabila datang kepada mereka amrun perkara atau berita minal amni dari keamanan awil khauf atau ketakutan. Jadi berita aman tentang berita ketakutan. Eh, Azaubih. Mereka menyiarkan dengannya. Walau radduhu dan kalau mereka mengembalikan ila rasul kepada rasul. Wa ila ulil amr. Dan kepada pemegang kekuasaan minhum dari di atau di antara mereka. La alimahu tentu akan mengetahuinya alladzina orang yang yastambitunahu mereka yang menyelidikinya minhum dari atau di antara mereka. Walaula fadlullah dan kalau tidak fad karunia Allah alaikum atas kalian wa rahmatuhu dan rahmatnya wala tattab wala walat gitu ya. Jadi wa rahmatuhu lihat masuk ke sana. Matobinya enggak jadi pendek warahmatuhu lattaba'tum gitu. Laknya jadi pendek karena ketemu huruf bertasdid nah ini. Tajwid kan? Lattaba'tum asyaitan. Tentu kalian mengikuti setan illa qalila kecuali sedikit. Apa maksudnya? <laughs> ya. Di sebelah kanannya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini adalah e, eh, 208 di bawahnya ada tuh ya. Ini ulil amri. Ini ulil amri tokoh-tokoh sahabat Rasul. Ya, ulil amri minkum di sini sekarang nanti ul, uh, ulama umaro ya ulama ulil amri minkum yang memerintah gitu ya. Fa in pisya'in, fi syai'in ila Allah war rasul kan itu. Nah, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka Rasul dan Ulil Amr. Itu ya, di 209-nya ada catatan kakinya ke bawah tuh. Menurut Mufasir, yang lain maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan Ulil Amri, tentu Rasul dan Ulil Amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan atau istimbat penetapan hukum ya dari berita itu. Jadi tidak tidak sembarangan, tidak ada berita langsung mereka tanggapi padahal mereka tidak memiliki ilmu. Kalau semuanya itu diserahkan kepada Rasul yang memiliki ilmu, ah itu dan ulil amri para sahabat dulu ya ini, tentu permasalahannya akan selesai. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, dari Rasul dan Ulil Amri ini. Sekiranya bukan karena kurnia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Nah ini yang berada dalam kebenaran. <coughs> ini uh, tidak secara langsung dalam ilmunya ya. Kemudian di surah ke-11 ayat 24 ya. Surah 11 nih. Surah ke-11 ayat ke-24. <clears throat> Ibu yang memiliki Quran terjemah perkata atau berwarna silahkan langsung buka di halaman 224. Tuh enaknya ya. Ini iya mm -mm. untuk mendapatkan CD kasetnya di mana di rumah yatim ya. Tapi memang belum di belum selesai. Masih di file di komputer. E, jadi e, nanti bisa. Tapi untuk tajwid e, ringkas ada di rumah yatim ya. Ke rumah yatim Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Ahad. Baik, masih tentang ilmu, keutamaan ilmu di surah ke-9 eh di surah ke-11 surah Hud ayat ke-24. Ibu langsung buka aja halaman 224. 224 yang memiliki sama Qurannya ya. Kalau Qurannya cetakannya sama, sama halamannya. Kalau beda cetakan, halamannya beda-beda dikit biasanya. Tapi umumnya ada beberapa yang sama. Halaman 224 ayat ke 24 ya. Nih, coba kita lihat. Ayat 24. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين الكأس Itu bagus sekali ini. Perumpamaan nih. Masalul fariqaini a'ma wal asam wal basir was sami' Hal yastawiyani masala afala tazakkarun Masya Allah ya Quran itu penuh perumpamaan, penuh ilmu, penuh pengetahuan. Tapi kita tidak ngeh, tidak tahu karena jarang kita tidak bisa membukanya. Dengan indeks itu akan jelas. Kata Pak Sofi, saya baca terjemah perkata saya jadi bingung. Iya, jadi harus dilihat dulu ininya topik bahasannya. Jadi yang akan kita bahas apa gitu. Baru ketemu gitu ya. Atau melalui tafsir kalau surat demi surat. Tapi kalau tema demi tema enak pakai indeks ini. Masya Allah. Kan ini temanya adalah tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nih, di ayat 24 Innaladina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman. Wa amilus salihat dan mereka beramal baik, beramal soleh. Wa akhbatu dan mereka merendahkan diri ila rabbihim kepada Tuhan mereka. Gitu ya. Ya, kita sambil sujud-sujud, sujud itu hanya milik Allah, jangan kepada manusia. Di kita merendahkan diri kepada Allah bukan kepada manusia. Kepada manusia tidak boleh. Wa ulaika dan mereka itu adalah ashabul jannah, penghuni surga jannah. Hum piha dan mereka di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Kekal di dalam jannah, di dalam surga. Nih, perumpamaan kedua ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ayat yang ke-24. Ini per, eh, apa? Topik kita kan ini ayat 24 ini. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan orang mukmin. Ini kan orang yang punya iman dan tidak punya iman. Orang yang punya ilmu, ilmu Allah dengan yang tidak. Perumpamaannya Allahu Akbar. Quran ini begitu indah, begitu manis. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli. Coba, <laughs> sudah buta, tuli pula. Kan ada sekarang orang yang buta yang ngomongnya serba salah gitu ya, menyalahkan ini dan itu. Buta hatinya, buta pikirannya, Allah Akbar. Dan yang benar disalahkan, yang salah dibenarin. Nah, hati-hati nah, ini ya. Nih, perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang orang itu buta. Sudah buta kan nggak bisa melihat. Kalau saudara-saudara kita yang tunanetra masih bisa mendengar. Ini enggak, sudah buta dan tuli pula. Perumpamaan orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Ya jauh lah. Bagaimana dia dapat hidayat? Itu ya. E, bagaimana dia mau menerima kebaikan? Orang lihat aja nggak bisa. Ya kalau nggak bisa lihat, mendengar itu. Orang-orang maaf yang yang tunanetra itu, uh, masya Allah ya. Dia tidak bisa melihat, tapi ada baca indera keenam. Dia bisa mendengar. Quran bisa hafal 30 juz. Apa yang kita sampaikan, dia dia langsung paham. Ini ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Bayangin, orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tuh, orang kafir dan orang mukmin sama seperti orang yang buta tuli, buta tuli dibandingkan dengan orang yang bisa mendengar dan bisa melihat ya jauh lah. Samakah kedua golongan itu? Maka tidak, tidaklah, tidaklah sama. Nah, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran dari itu semua? Nah ini manis sekali ya. Innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim. Ulaik ashabul jannah hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal a'ma. Nih, perumpamaan dua golongan. Kal a'ma seperti orang yang buta wal asam dan orang yang tuli, udah buta tuli pula. Wal basir bagaimana perbandingan orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar? <laughs> Ya tentu beda. Hal yastawiyani masalah Apakah sama keduanya perumpamaan itu? Afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari hal itu? Berbahagialah orang yang diberikan hidayah, topik dan hidayah. Jadi orang yang diberikan topik hidayah itu sama seperti orang yang mendengar dan melihat. Orang yang tidak diberikan topik dan hidayah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu kan? Kebenaran hanya sebagai diskusi-diskusi saja. Hanya permainan kata-kata. Tidak pernah diamalkan. Rasulullah itu berhasil bukan karena apa-apa, tapi Rasulullah itu langsung setiap apa yang dia dapat, wahyu yang dia dapat, dia dia amalkan terlebih dahulu. Setelah diamalkan baru di, disampaikan kepada umatnya. Kalau kita kan ngomongnya dulu, itu melaksanainnya entar dulu. Nah ini Oh iya, anak-anak yatim kami juga butuh bantuan ibu dan bapak. Tolong dibantu. Hmm, sampai minggu kemarin itu pengajarnya tidak dikasih ongkos ya tidak dikasih <laughs> transport kasihan sekali ya mungkin kalau terus-terusan seperti ini bisa bisa jadi eh, anak-anak uh, yatim juga tidak mendapatkan uh, uang juga karena memang pengajian kita kan setiap Sabtu dan Minggu mereka anak-anak yatim kita kasih transport gitu ya kasih makanan dan apa dah yang yang bisa sekiranya ada gitu ya tapi untuk minggu kemarin itu pengajar-pengajarnya itu kan kayak Abi dari Sukabumi, Ibu Homsa, Ibu Niti. Mereka tidak mendapatkan ongkos gitu ya. Sedih juga gitu. Karena memang gak ada uang, kosong. Gitu. Tolong dibantu. Bantulah mereka ya. Anak-anak yatim. Membantu kami, membantu diri ibu dan bapak juga. E, memang kondisi ekonomi seperti ini. Tapi kan e, kita masih eh, sorra iwabbara itu berbuat baik masih dalam keadaan susah, senang, kita masih bisa dengan semampu kita tentunya. Baik, masih tentang ilmu dan cabang-cabangnya ini ada di surah ke-13. Surah ke-13 Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'd ini ayatnya ayat ke 16. 16 nih ya. Sudah tuh langsung 251 ya. Mudah kalau ibu dan bapak memiliki uh, Quran sama dengan kami. Ada di halaman 251, surah ke-13 ayat ke-16. أعوذ billahi من الشيطان rajim. Qul man rabbus samawati wal قل الله kun a, kun afat gitu ya. ini jadi pendek karena setelah matobi ketemu huruf bertasjid. Kun takhaltum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim min awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la barra. Qul hal yastawil a'ma wal basir Am hal tastawi ya. Am hal tastawi zulumatu wan nur Tastawi kan matubi itu Ketemu lep samsiah jadi pendek Am hal tastawi zulumatu wan nur أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Nih, kul katakan, Marrabus samawati wal ard. Siapa Rabb Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi ini? Katakan siapakah Tuhan langit dan Tuhan bumi? Adakah yang menciptakan langit dan bumi Rob Tuhan yang lain? Kulillah, katakanlah semua itu adalah yang menciptakannya adalah Allah. Kulillah. Kul afattakhadtum katakanlah patutkah kalian mengambil min dunihi dari selain dia dari selain Allah aulia pelindung-pelindung. Itu ya, minta perlindungan selain kepada Allah. Patut La likuna yang tidak mereka menguasai li'an pusihim bagi diri mereka sendiri. Naf'an kemanfaatan walau barra dan tidak juga kemadaratan. <laughs> Coba bayangin. Tuhannya, Tuhannya disembah. Kemudian kebakaran kayak kemarin. Apakah Tuhan itu bisa menye menyelamatkan patung-patung kan menurut mereka patung-patung itu Tuhan mereka. Ya. Ini kan kasus seperti kasus Nabi Nabi Ibrahim saat Raja itu ya Raja Namrud. Kemudian eh, patung-patung yang dirusak. Siapa yang merusak Tuhan-Tuhan ini? Ya itulah. Itu Tuhan yang paling gede. Kan tampaknya ada di Tuhan paling gede. Di patung paling gede gitu kan. Mana mungkin. Mana mungkin patung bisa merusak. Nah dibalikin sama Nabi Ibrahim. Kenapa tuh kamu menyembah patung-patung itu? Bukankah patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa? Tapi ya itu tadi ya. Itu. Coba bayangin. Boro-boro bisa nolongin orang lain, nolongin dirinya aja nggak bisa. Kebakaran kan kemarin tuh tempat ibadah kebakaran. Patung-patungnya bisa bisa nyelamatin mereka nggak? <laughs> Nggak bahkan hancur kebakaran. Nah ini, nah ini Allah menggugat. Kenapa kamu meminta pertolongan, meminta me menyembah patung-patung itu yang sementara patung itu tidak bisa berbuat apapun <laughs> gitu. Ya. Nah ini, itu ya. Kul afattakhadtum katakanlah Patutkah kalian mengambil mendunihi dari selain dia, dari selain Allah, aulia pelindung-pelindung kalian? Sementara patung-patung itu layam likuna, tidak mereka menguasai lian pusing bagi diri mereka sendiri. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Naf'an tidak bisa memberikan kemanfaatan. Walau dora dan tidak pula kemandaratan. Kul katakanlah hal yastawi apakah sama al-a'ma orang yang buta wal basir dan orang yang dapat melihat. <laughs> Itu ya perumpamaan. Kalau tadi kan ya, orang yang berilmu dengan orang yang ber, tidak berilmu, orang yang beriman sama tidak beriman, bagikan orang yang buta sudah buta tuli dibandingkan dengan orang yang bisa melihat dan mendengar sama enggak <laughs> gitu kan. Sekarang ini dibandingkan apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Amhal hal yastawi atau apakah sama az-zulumat wan nur gelap gulita dan cahaya? Am ja'alu lillah? Ataukah mereka menjadikan lillah bagi Allah syuraka beberapa sekutu? Ya, Yaitu kata tadi, dengan menyebab patung-patung uh, dan sesembahan yang lain, sapi atau binatang-binatang lain disembah. Jadi membuat uh, sirik ya, beberapa sekutu untuk Allah. Kholaku, mereka menciptakan kholkihi seperti citaannya. syabaha sehingga serupa al-khalq ciptaan alaihim atas mereka. Dibuat-buat patung. Dibuat patung dari roti. Disembah-sembah setelah lapar dimakan rotinya. <laughs> Apakah seperti itu Tuhannya? Kulillah katakanlah. Kulillah katakanlah Allah khalik. Allah yang mencipta, pencipta. Kulli syait segala sesuatu. Wahuwa dan dia Allah al-wahid. Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Kohar, Maha Perkasa. Sayang waktunya ya. Nih, di ayat 16 eh, terjemah bebasnya. Katakanlah Muhammad siapakah Tuhan langit dan bumi. Katakanlah bahwa Allah. Katakanlah pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah samakah orang yang buta dengan orang yang melihat. Atau samakah orang yang gelap dengan yang terang. Ya, samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Sayang waktunya habis ya. E, Ibu jangan beranjak, teruskan kembali. Menarik ini belajar seperti ini. Jangan katakan saya bukan keluaran pesantren. Sama semua aja. Kalau kita tidak ngerti terjemahnya, tidak ngerti tafsirnya, nanti kita tanya ahli tafsir gitu baru. Ahli tafsir yang bisa melalui buku Quran, buku-buku tafsir kan banyak atau melalui ahli-ahli mufasir langsung pada orangnya. Tentang keutamaan ilmu ini besok kita teruskan ya. Masih ada di surah ke-16 ayat 29. Uh, ah, masih ada juga di ayat 43. Ada juga di surah ke-35 ayat 19. Ada di surah uh, eh, 9 ayat 58. Nah ini kita ya. Besok kita teruskan kembali. Mohon maaf ibu dan bapak waktunya dan ibu tidak beranjak dari tempat masing-masing teruskan sampai sholat duha. Terus ya, nggak ada yang susah kok, nggak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit di garis bawahi nanti ditanyakan. Ibu dan bapak ada saran dan kritik jangan sungkan disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 0812 828 7881 Bantu anak-anak yatim kami silahkan ke Radio Indonesia e, eh, Kas kita habis sehingga transport untuk guru-guru pekan kemarin tidak dikasih bayangin aja ada yang dari Sukabumi ada yang dari sana ada yang sini yang ngajar mereka tidak dikasih ongkos padahal itu juga jauh dari kecukupan hanya sekedar ongkos tapi minggu kemarin tidak dikasih nah ini bantu ya yang memiliki kelebihan dana. Untuk murotal hari Kamis, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 33. Surah At-Taubah ayat 1 sampai 33, surah ke-9. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Saya hanya manusia biasa, tidak lebih dan tidak kurang. Benarnya dari Allah, salahnya kebodohan saya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini Tentunya hari Kamis Ya ide iya. oh hari Rabu pengen Kamis aja <laughs> hari Rabu saat ini pukul uh, tanggal 28 Januari 2009 ya kita sama-sama di bingkisan ulang tahun saya Rido Ardiansa bersama Bung Sigit selamat pagi selamat mengikuti